Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli wa salli wa ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Walau bergabung jin dan manusia menginginkan sesuatu pasti tidak terjadi jikalau Allah tidak menghendaki Jikalau bergabung jin dan manusia menolak sesuatu pasti tak tertolak jikalau Allah menghendaki dialah Allah yang maha kuasa yang menentukan apa saja mutlak karena keadilan dan kearifannya saudaraku kita simak hikmah yang kedelapan pada hari kelima ini insya Allah silakan Ustadz Ramdhani بسم الله الرحمن الرحيم إذا فتح لك وجهه من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك فإنه ما فتح لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت عليك والأعمال أنت مهديك إليه وأينما تهديه إليه مما هو muriduhu alaika apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat yaitu mengenal kepadanya maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit sebab Rabb tidak membukakan bagimu melainkan ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa marifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Andai kata Allah membukakan suatu jalan untuk mengenal Allah, makrifat, maka jangan hiraukan amal yang masih sedikit. Sebab Allah tidak membukakan kepadamu, melainkan dia memperkenalkan dirinya kepadamu. Amal itu adalah hadiah kita kepada Allah. Sedangkan makrifat adalah karunia pemberian Allah kepada kita. Apalah artinya amal kita dibanding karunia Allah. Saudaraku yang budiman, kalau kita ingin tahu nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah ma'rifatullah. Orang yang dibukakan hatinya bisa mengenal Allah. Karena semua puncak akhlak semua puncak kebahagiaan itu hanya ada bagi orang yang mengenal, yakin, taat kepada Allah. Ikhlas itu tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang sangat mengenal Allah. Kalau orang sudah tahu, yakin Allah Maha Menatap, Maha Dekat, maha menyaksikan, menguasai setiap ganjaran, apa perlunya kita cari muka kepada manusia? Sabar itu hanya milik orang yang yakin kepada Allah. Kalau kita sudah yakin Allah menentukan setiap ujian sudah diukur, Allah tidak mungkin salah mengukur Allah memberikan ganjaran bi ghairi hisab yang tiada terputus bagi ahli sabar. Allah menjanjikan innallaha ma'asabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Terus apalagi yang akan membuat kita tidak sabar? Sedangkan kesabaran itu adalah kunci kedekatan dengan Allah. Kalau orang sudah tahu yang membagikan rizki itu adalah Allah, mau apa licik? Allah yang menciptakan kita, lengkap dengan rizkinya orang yang zolim saja diberi bagaimana mungkin orang yang taat tidak dijamin artinya keikhlasan kesabaran rasa syukur kegigihan ikhtiar kejujuran dan aneka amal kebaikan lainnya itu akan mudah bagi orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Adapun amal-amal kita, kita harus tahu bahwa amal itu adalah kecil dibanding nikmat dari Allah. Pernah ada sebuah kisah. Seseorang ibadah 70 tahun tiada henti. Amal, hari-harinya penuh amal. Kemudian meninggal. Dalam kisah ini disebutkan timbang Masukkan dia ke sorga dengan rahmatku. Allah berfirman begitu. Rupanya sang ahli amal keberatan. Ya Allah, bukankah selama ini saya beramal 70 tahun siang malam tiada henti. Kenapa saya dimasukkan ke sorga dengan rahmatmu? Tidak dengan amal-amalku. Baik. Timbang. Akhirnya ditimbang ibadah 70 tahun tiada henti sesudah ditimbang tidak mencukupi untuk mensyukuri sebelah mata saja nikmat dari Allah. Maka kita tidak boleh ujub dengan amal-amal kita karena itu sangat tidak sebanding. Apalagi amal itu wallahu la yanzuru ila suwarikum wa adzamikum Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada topeng lahiriah dari amal-amal kita. Tapi maaf, tidak melihat dari jasad luar. Tapi Allah melihat dari dalam. Oleh karena itu, hati-hatilah di dalam menilai amal kita. Jangan ujub dengan amal-amal karena itu tidak ada nilainya dibanding dengan nikmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadal Ustaz nomor 9. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwa'i waridatil ahwali. Beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Sedang ruh jiwanya yaitu terdapatnya rahasia ikhlas yaitu ketulusan dalam amal perbuatan itu. Allah yang menciptakan kita sudah tahu persis kelebihan dan kelemahan kita. Allah Maha Tahu kita punya rasa bosan. Allah Maha Tahu kita punya selera seni. Allah Maha Tahu ada yang punya otot. Allah Maha Tahu ada yang pendiam. Karena semua itu adalah Dia yang menciptakan dan Allah menjadikan variasi amal ini adalah bagian daripada khazanah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam jenis-jenis pemberian Allah, maka amal juga bermacam-macam. Ada yang diberikan harta melimpah, maka hadiah kita, amal kita, sodakoh. Bagaimana kita bisa menganggap itu kebaikan kita sodako? Sedang rejeki buat sodako saja dari Allah. Kalau Allah menutup rejeki, tidak ada uang buat sodako, kita tidak bisa. Tapi tidak semua orang diberikan harta melimpah. Ada orang yang sedikit rejekinya. Allah memberikan pas. Tapi dia punya niat, niat juga jadi amal. Dia ikut senang, mm, ya Allah, teman saya banyak uang, saya gembira melihat dia sodako, itu kegembiraan dia jadi amal. Ada yang oleh Allah dikaruniai keberanian dan otot seperti Sayyidina Hamzah, gagah perkasa, seperti benteng ketaton. Tapi tidak semua orang segagah beliau. Ada yang mungil lemes, ada yang kakinya kecil, lumpuh, tapi di sana dia bisa mendekat kepada Allah dengan amal-amalnya. Dia tidak minder, dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Itu pun jadi amal yang bisa membuka karunia Allah pintu marifat. Ada yang diberi kecantikan oleh Allah karunia, tapi dia sadar kecantikan bisa menggelincirkan. Dia jaga agar para laki-laki tidak sampai terjungkal hatinya, remuk imannya. Itu amal ada juga yang pas-pasan wajahnya model kita. Tapi tidak minder. Weh, kamu kok wajahnya hitam tidak mancung? <laughs> ya sesuka yang menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak apa-apa saya tidak cantik di dunia. Malah untung begini adanya. Mudah-mudahan di akhirat jadi bidadari di sorga. Oh, semuanya jadi amal kalau memang kita menyadari semuanya karunia Allah. Perbedaan karunia Allah membuat kita punya kemampuan berbeda-beda pula amal dalam mendekat kepada Allah. Kita ulangi membaca yang ke-10 dari hikmah ini. Silakan Ustaz. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujud sirril ikhlasi fiha amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak sedang ruh jiwanya yaitu terdapatnya rahasia ikhlas yaitu ketulusan dalam amal perbuatan itu orang yang mati jasadnya ada tapi tidak berdaya ruh itu adalah keikhlasan oleh karena itu kegigihan kita di dalam beramal itu baik. Tetapi tanpa bersungguh-sungguh memelihara keikhlasan maka itu akan menjadi bahaya bagi kita semua. Keikhlasan akan memperindah amal-amal seseorang. Keikhlasan akan membuat hati ini menjadi ringan. Keikhlasan akan membuat amal-amal itu begitu nikmat dilakukan. Keikhlasan tidak mengundang kekecewaan. Keikhlasan adalah terbentangnya amal dari sekecil apapun karena orang ikhlas tidak membedakan amal besar dan amal kecil. Mudah-mudahan karunia Allah, makrifat membuat kita menikmati keikhlasan di dalam amal-amal kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita syukur diberi rezeki, kita beramal dengan ikhlas. Marilah kita nikmati zikir, istighfar yang sederhana saja. Mudah-mudahan istighfar ini bisa membuat kita semakin terampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. أستغفر ربنا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Wahai yang mendetakkan setiap jantung, yang mengalirkan setiap darah, yang maha mengetahui setiap lirikan, yang maha tahu niat di balik setiap tatapan. Wahai yang maha mendengar setiap perkataan Yang maha tahu setiap dusta dan fitnah yang tersebar dari lisan ini Yang maha tahu dibalik setiap ungkapan kata-kata Wahai yang maha tahu lintasan hati Yang maha tahu segala ria dibalik amal-amal kami yang maha tahu segala kesombongan yang tersembunyi. Engkau pula yang maha tahu kedengkian dan kebencian yang tersimpan di hati ini. Wahai yang maha menyaksikan setiap maksiat yang kami perbuat. Yang menatap setiap dosa yang kami lakukan. Yang maha tahu setiap aib yang kami sembunyikan Ampuni diri-diri kami ya Allah Ampuni sebanyak apapun dosa kami Ampuni segelap apapun masa lalu kami Ampuni senista apapun perbuatan yang pernah kami lakukan Ya Allah Gantikan segala kebusukan kami dengan harum di sisimu Gantikan segala lumuran dosa dengan ganjaran tiada bertepi karuniamu. Gantikan segala kehinaan kami selama ini dengan kemuliaan di sisimu. Gantikan segala kelemahan dan kemalasan kami dengan kegigihan mengabdi kepadamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu Jadikan di bulan yang penuh berkah ini engkau lebur seluruh dosa kami. Engkau gantikan dengan hati yang selalu terpana kepadamu. Hati yang selalu terpesona kepadamu. Hati yang membara dalam cinta kepadamu. Hati yang tiada pernah bisa lupa kepadamu. Hati yang selalu merasa nyaman karenamu Hati yang selalu merasakan debaran rindu, ya Allah, rindu ingin bertemu denganmu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini adalah umur yang penuh penantian kepulangan kepadamu. Umur yang penuh bekal untuk pulang kepadamu. Umur yang membawa manfaat bagi agama dan umatmu Umur yang terpelihara dari jalan tersesat darimu Ya Allah hanya engkaulah tumpuan harapan Wahai yang maha menatap Selamatkan umatmu ini ya Allah Beri hidayah bagi yang masih ada dalam kesesatan Raih bagi yang ada dalam kegelapan Ampuni bagi yang belum berdosa dan aib Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun Jangan biarkan kebatilan memenangkan atas kebenaran Himpun hamba-hambamu yang memuliakan kebenaranmu Ya Allah Selamatkan kami daripada yang khilaf dan jahil Karuniakan kepada kami para pemimpin yang dapat membimbing kami mencintaimu Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. alamin. Hadirin, Allah Maha menatap. Marilah kita nikmati hidup penuh dengan kerinduan. Rindu bisa selalu dekat dengan Allah yang menggenggam langit, bumi, dan segala isinya. Selamat menikmati jamuan Allah dengan amal-amal yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.